wallahi lallahu afrahu bi taubi bi taubati 'abdihi min ahadikum yajidu dalathu bil falati demi Allah sungguh Allah itu lallahu sungguh Allah itu lebih senang di saat melihat hambanya itu bertobat melebihi rasa senangnya ini hanya gambaran yang dihadirkan ya gambaran yang didatangkan Allah sering membuat misal itu agar kita tuh punya paham gambaran. Ada seseorang punya onta di perjalanan dan tidak ada warung, tidak ada bekal apapun kecuali bekalnya ada di atas ontanya. Makanannya ada di situ, pakaiannya ada di situ, semuanya ada di situ. Di tengah perjalanan tiba-tiba ontanya terlepas dan hilang ya begitu susahnya dia ya susah karena makannya ada di situ ini perjalanan jauh nggak ada warung nggak ada toko nggak ada bekal lagi kecuali yang ada di situ sudah mencari capek dan tak tahunya nyapa datang itu entah datang alhamdulillah senang atau tidak itu senangnya kayak apa karena apa kalau onta di rumah malah itu padang tanah luas kalau onta di rumah hilang nggak ada ini masih ada itu kalau nanti ini busuk masih ada beras dimasak Jadi nanti Ini gambarannya adalah fala, hamparan luas. Yang tidak ada warung di situ, tidak ada pertokoan, tidak ada bekal lagi kecuali bekalnya di atas ontanya hilang. Jadi sandarannya di dunia ya hanya itu. Maksudnya apa? Harapan untuk makan jadi situ. Sudah dicari-cari tak taunya ah datang lagi alangkah tenangnya. Dan Allah lebih senang ini gambaran kesenangan itu. Artinya Allah sangat senang dengan hamba yang bertobat. Allah sangat senang, sangat senang dan sangat senang kepada hamba yang menghadap kepada Allah dengan tobat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallahi Tobat. Bukan sekedar Allah senang dengan orang yang beribadah. Allah ngerti kita banyak salah. Allah tahu kita banyak dosa. Hampir setiap saat kita melakukan dosa sesaat dengan mata kita, sesaat dengan telinga kita, sesaat dengan lidah kita. Oh, masya Allah. Akan tapi yang sadar itu lalu ngadep kepada Allah memohon ampun kepada Allah. Allah senang. Inna Allah yahibbut tawabina. Allah senang dengan orang yang selalu meningkatkan tobatnya. Dan terus bertobat, tidak tobat sekali lalu beres, tidak. Terus bertobat dan bertobat dan bertobat dan bertobat. Itu senang Allah. Mentakarobah ilayya shibra. Barang siapa yang mendekat kepada kepadaku sejengkal maksudnya kita merindu Allah, kita menuju kepada Allah, kita ingin mendekatkan diri kepada Allah seperti ini. Kalau digambarkan seandainya kita melangkah satu jengkal saja. Ini gambaran maksudnya apa? Allah akan beri lebih banyak. Taqarrabtu ilaihi dhira'an. Aku akan mendekat kepadanya satu dhira'. Ini sejengkal, ini satu dhira'. Berarti apa? usaha kita akan dibalas oleh Allah lebih daripada usaha kita selalu itu wa man taqarraba barang siapa yang mendekat kepadaku satu dhira' maksudnya perjuangannya untuk mendekat kepadaku akan aku balas lebih dari itu taqarrabtu ilaihi ba'an maka aku akan dekat kepadanya dengan depan dari satu dhira' eh, satu bak. jadi yang pertama sejengkal satu dhira' nah tambahan jadi artinya gambaran rasanya kalau kita mendekat kepada Allah, Allah akan mendekat kepada kita lebih lagi dan kedekatan Allah namanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza aqbala ilayya yamshi kalau seandainya hambaku itu mendekat kepadaku dengan berjalan, aku baltu ilaihi uharwil, aku akan menuju kepadanya dengan lari-lari kecil. Maksudnya apa? Hambaku berjalan, aku lari. Jadi maksudnya apa? Apa yang Allah berikan lebih daripada apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Jadi balasannya tetap lebih. Tapi jangan digambarkan Allah mendekat dengan zatnya, dengan kita. Lalu Allah berlari-lari, itu taksim, Yang keluar dari iman. Maksudnya Allah akan beri lebih cepat lagi. Sehingga apa? Kalau kita menyambut seruan Allah, maka Allah akan kita. Kalau kita menyambut seruan Allah dengan kecepatan kita ber, ber, berjalan, maka Allah akan memberi dengan kecepatan seperti berlari. Maksudnya lebih